subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'aku bi isanin ila yamidin Ikhwatal iman, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah jalla jalaluh. Semua adalah karunia Allah. Semua langit bumi dengan segala isinya adalah milik Allah. Tidak ada yang kita miliki. La mulqiyata. We have but nothing. Kayaknya kita punya, sebenarnya nggak punya apa-apa. Allahu Akbar. Ayo kita kenal di antara sifat-sifat Allah. Al-Qadir, Allah Maha Kuasa. Allah titipkan kekuasaan kepada makhluknya. Sehingga makhluk itu berkuasa. Dari menguasai dirinya, kepala rumah tangga, sampai kepala negara. Dan itu amanah dari Maha Kuasa Al-Qadir. Allah Al-Murid, Maha berkehendak Allah titipkan kehendak kepada makhluknya ragam macam kehendak kemauan makhluknya jangan lupa kehendak kemauan tetap dipertanggungjawabkan di hadapan Allah karena amanah al-murid maha berkehendak Allah al-hayyu maha hidup Allah titipkan kehidupan kepada makhluknya dan dalam hidup ini ada batas perjalanan yang disebut dengan maut, mati. Dan itu amanah dari maha hidup. Allah Al-Alim maha mengetahui. Aktifkan ilmu kepada makhluknya. Ragam tingkat pengetahuan antar kita. Ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas. Ada tawasabil hak, ada tawasabil sabar, ada tawasabil marhamah. Saling menasehati dalam tauhid dan kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran, saling menasehati dalam kasih sayang. Allah Al-Basir Maha melihat itu amanah ini melihat amanah alam najalainain Walisana wa syafatain Wahadainahun najadain amanah ada yang sanggup melihat dengan mata kepala ada yang sanggup melihat dengan mata hati inna la تعمل besar, walakin تعمل kulubu lati في sudur. Yang disebut buta bukanlah buta mata kepala, tapi buta mata hati. Banyak mereka yang mata kepalanya terbuka, terbelalak, tapi justru membutakan mata hatinya. Apa yang dia lihat membuat dia tergoda. Apa yang dia lihat membuat dia berzina. Apa yang dia lihat membuat dia angkuh, sombong. Sudah cukup membutakan mata hatinya. Lebih baik buta mata, tapi terbuka mata hati. Lihat banyak yang netra hafal Quran, menikmati hidup dalam kesulitan, tapi tetap ber, bersyukur dengan nikmat ibadah kepada Allah. Tentu jauh lebih baik. Terbukanya mata mendorong terbuka mata hati kita. Apa yang kita lihat, ciptaan Allah, ayat-ayat Allah membuat kita semakin dekat dengan Allah, makin cinta, makin takut kepada Allah jala jalaluh. Mata membawa berkah. Kemudian Allah As-Sami Maha mendengar. Allah titipkan kemampuan mendengar kepada hambanya. nya Bersyukurlah saat ini kita mendengar kalam Allah, mendengar ayat Allah, mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar dakwah melalui media televisi ini. Inilah sebaik-baik pendengaran. Kemudian al-mutakallim. Allah Maha berkata-kata. Allah titipkan kepada makhluknya kemampuan, bahkan kepintaran berkata-kata. Maka ada orang yang jago pidato, berretorika. Walaupun tidak hanya itu yang dikehendaki oleh Allah. Allahu Akbar walillahil haq. Maka, semuanya amanah Allah. Kekuasaan, kehendak, pengetahuan, kehidupan, penglihatan, pendengaran, kemampuan kalam, mutlak milik Allah Jalla Jalaluh. Lalu apa milik kita? Kita nggak punya apa-apa kayaknya saja berkuasa, sebenarnya nggak berkuasa, kayaknya kaya, sebenarnya kayaknya saja, kayaknya melihat, kayaknya mendengar, kayaknya hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Jangankan di luar diri, jasad, ruh pun kita nggak bisa menahannya kalau sudah Allah memintanya. Rendahkanlah hati kepada saudara-saudara kita karena semua amanah miliknya. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان